Bismillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala Hukmu idafati lismi ila mattahada bihi fil ma'na Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin beliau masih berada dalam pembahasan mengenai idhofah. Kemudian beliau masuk ke dalam sub pembahasan mengenai hukmu idhofati lismi ila mattahada bihi fil ma'na yaitu hukum mengidofahkan suatu isim kepada isim lain yang secara makna itu sama. Atau dengan kata lain, hukum mengidofahkan sebuah mudof yang secara makna itu sama dengan mudof ilaihinya. Hukumnya akan dibahas di sini. Kemudian beliau kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-395. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wala yudhafu lima bihi tahad ma'nan wa awwil muhiman idza warad. Dan suatu isim itu tidak diidhofahkan kepada isim lain yang secara makna itu sama Ya, artinya mudhof itu tidak diidhofahkan kepada mudhof ilaihi yang maknanya sama dengan mudhofnya. Wa awwil muhiman idza warad. Akan tetapi jika ditemui suatu susunan idhofah di mana dikesankan mudhof dan mudhof ilaihinya itu secara makna seolah-olah sama. Maka pada saat itu takwillah. Ya, takwillah idhofah tersebut. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan bait ini beliau mengatakan taqaddama annal gharada minal idhofati huwa ta'riful mudhofi bil mudhofi ilaihi telah berlalu penjelasan bahwa tujuan dari susunan idhofah itu adalah memakrifahkan mudhof dengan mudhof ilaihinya. Artinya tujuan utama idhofah itu mudhof itu menjadi ma'rifah karena mudhof ilaih. Au suhu bihi. Dan tujuan lain dari idhofah itu adalah mudhof itu menjadi khusus ya ditaksis dengan mudhof ilaih. Jadi di sini ada dua tujuan kalau tidak memakrifahkan ya mengkhususkan. Mudhof menjadi ma'rifah atau khusus dengan mudhof ilaih. Wasyai'u la yata'arrafu binafsihi. Dan suatu kata itu tidak bisa menjadi ma'rifah dengan dirinya sendiri. Artinya kalau mudhof dan mudhof ilaihi itu maknanya sama, itu tidak mungkin menjadi ma'rifah karena maknanya sama wala yatakhassasu dan mudhaf itu juga tidak mungkin menjadi khusus atau ditaksis jika mudhaf ilaihinya itu maknanya sama. Fala buddha an yakuna ghairahu fil makna. Maka supaya mudhaf itu bisa menjadi ma'rifah dan menjadi lebih khusus, itu harus ada kata yang lain secara makna. Ya, secara makna itu harus ada kata lain. Lidha mana al-basriyuna idhafata syai'i ila nafsihi. Ya, lidha mana al-basriyuna idhafata syai'i ila nafsihi. Oleh karena itu, para ulama nahwu dari madhab Basroh itu melarang mengidofahkan suatu kata terhadap kata itu sendiri. Ya, artinya mudhof dan mudhof ilaihi itu tidak boleh sama menurut para ulama dari madhab Basrah. Ka idhofatil muradifi ila muradifihi. Ya, sebagaimana mengidofahkan suatu kata dengan sinonimnya atau dengan padanan katanya. Ya, jadi kalau mudhofnya itu suatu kata, kemudian mudhof ilaihinya itu sinonimnya. Secara lafat itu berbeda, tapi secara makna itu sama. Maka para ulama nahwu dari madhab Basrah itu melarang hal tersebut. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Al-muradifu dan yang dimaksud dengan muradif, ya muradif itu sering diterjemahkan sebagai sinonim atau padanan kata. Maksudnya adalah makhtalafa lafdhuhu wattafaqa ma'nahu ya makhtalafa lafdhuhu wattafaqa ma'nahu yaitu ya kata yang secara lafat itu berbeda akan tetapi secara makna itu sama ya, ini definisi yang sama dengan sinonim dalam bahasa Indonesia nah kemudian kita kembali ke atas fala yuqalu qamhu maka tidak dapat dikatakan qamhu Ya, komhuburin itu dua-duanya bermakna gandum. Gandum kemudian disandarkan kepada gandum itu tidak membawa makna baru. Tidak menjadi ma'rifah dan juga tidak menjadi khusus. Ya, maka di sini eh, karena dua kata itu memiliki makna yang sama, itu tidak dapat diidhofahkan Kemudian beliau melanjutkan, wala idofatal mausufi ila sifatihi. Dan para ulama nahwu dari Basroh, ya madhab Basroh, itu juga melarang mengidofahkan mausuf, ya, suatu kata yang disifati, dengan sifatnya. Ya, jadi mausuf itu tidak boleh diidofahkan kepada sifatnya. Contohnya apa? Fala yukolu maka tidak dikatakan Ja'a rojulu fadilin. Ya, ja'a rojulu fadilin. Ya, tidak boleh dikatakan seperti itu. Ya, tidak boleh juga diterjemahkan telah datang seorang laki-laki yang mulia. Karena di sini sifatnya yaitu fadilun kan asalnya ja'a rojulun fadilun. Kemudian didatangkan dalam bentuk idhofah, ja'a rojulu fadilin. Ya, di sini mudofnya itu adalah mausuf yang disifati. Kemudian mudof ilaihinya adalah sifatnya. Maka di sini para ulama nahwu dari Basrah melarangnya. Kemudian wala idhofata sifati ilal mausufi dan para ulama nahwu dari Basroh itu juga melarang mengidofahkan sifat kepada mausufnya. Jadi kebalikannya. Fala yuqalu, maka tidak dikatakan ja'a fadilu rojulin. Ja'a fadilu rojulin. Yang tidak dikatakan seperti itu. Karena fadilu di sini adalah sifat yang menjadi mudhaf, kemudian rojulin adalah mausuf menjadi mudhof ilaihi. Kemudian beliau melanjutkan wa idza jaa min kalamil arabi mayuhimu jawaza dzalika. Ya wa idza jaa min kalamil arabi mayuhimu jawaza dzalika. Akan tetapi jika didapati dari ucapan orang Arab suatu susunan yang memberikan kesan bahwa boleh mengidofahkan mudof dan mudof ilaih yang maknanya sama. Artinya mungkin kita dapati dalam ucapan orang Arab terdahulu, ada idofah yang mudof dan mudof ilaihinya maknanya sama. Maka apa yang harus dilakukan? Wajaba ta'wiluhu bima yusayirul qa'idatal madhkurota ya wajib ta'wiluhu bima yusayirul qa'idatal madhkurata. Maka kalau ditemui dalam ucapan orang Arab yang kesannya itu mudhof dan mudhof ilaihinya maknanya sama, maka yang harus dilakukan wajib mentakwilnya. Ya wajib ditakwil kepada ya makna yang sejalan dengan kaidah yang telah disebutkan tadi kakaulihim sebagaimana ucapan orang Arab terdahulu Sa'idu Kurzin. Ya, Sa'idu Kurzin. Kita lihat catatan kaki, ya apa maknanya? Kurzun, ya Kurzun itu kalau ka burjin kalau mengikuti wazannya burjun, ya burjun itu menara. Ya, ada kaf, ro dan zai kemudian mengikuti wazannya burjun dibaca kurjun. Ya. Itu artinya apa? Khirju atau mungkin khurjur ra'i. Ya, maksudnya adalah wadah perbekalan yang dimiliki oleh penggembala, yaitu kurzun. Wa kakubbarin dan kafro dan zai itu juga bisa mengikuti wazannya kubbarun. Ya, kubbarun itu kan nah, jenis burung. Nah, kurzun itu uh, kafro dan zai kalau mengikuti kubarun berarti kurrozun. Ya, kurrozun itu adalah allaimu ya yang kotor rendah ya al khabisu al khabith wal khabithu ya allaimu yang rendahan kemudian wal khabithu yang kotor al yang masam ya komus ini dapat dilihat di al komus nah berarti kurzun itu kalau mengikuti wazan purjun artinya adalah bekal yang atau wadah bekal yang dibawa oleh penggembala. Fa inna dhahirahu annahu min idhafati syai'i ila nafsihi. Karena kalau kita lihat dari dhahirnya itu sama saja mengidhafahkan suatu kata kepada kata itu sendiri. Artinya sa'idun di sini, artinya juga kurzun. Artinya, ya wadah yang dibawa oleh penggembala. Li'annal murada bisa'idin wa kurzin syakhsun wahidun. Karena yang dimaksud dengan sa'id dan kurz itu adalah sesuatu yang sama. Maka apa yang dilakukan? Fayu awwalu, fayu awwalul awwalu bidhati. Maka pada saat itu, kata yang pertama yaitu sa'idun sa'idu itu ditakwil sebagai that. Ya, sebagai suatu that. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan wathani bilismi. Kemudian kata yang kedua yaitu kurzun itu ditakwil sebagai isim. Atau mungkin di sini syakhsun yang dimaksud adalah e, individu, seseorang. Karena sa'idu kurzin itu ya orang Arab terdahulu juga menggunakannya sebagai lakop ya, julukan kepada seseorang. Maka si tulisan Sa'id itu dianggap sebagai zatnya, ya orangnya. Ya kemudian kurzin atau kurzun itu adalah isim, nama dari orang tersebut. Faka'annahu qala ya maka seorang seolah-olah ya orang yang mengucapkan tersebut mengatakan ja'ani musaman kurzun telah datang atau telah mendatangiku seseorang yang bernama Kurzun. Jadi seolah-olah uh, Sa'idun itu adalah zatnya, berarti musamman, orang yang diberi nama. Kurzun itu adalah namanya. Ai musamma hadalismu. Ya, artinya atau musamma hadalismi. Oh, seseorang yang dinamakan dengan isim tersebut. Nah, jadi takwil seperti itu. Isim yang pertama itu dianggap sebagai that, kemudian isim yang kedua dianggap sebagai namanya. Kemudian beliau melanjutkan wa amma ma dhahiruhu idhofatul mausufi ila sifatihi. Dan adapun jika ditemui dari ucapan orang Arab yang secara dohirnya itu mengidofahkan mausuf kepada sifatnya. Ya, jadi mausuf diidofahkan kepada sifatnya, kalau didapati dari ucapan orang Arab. Maka apa yang dilakukan? Famu awalun ala hadfi mausufin. Maka pada saat itu ditakwil ya dengan menghapus mausufnya. Artinya mudofnya itu ditakwil ya seolah-olah dihapus atau maaf, maksudnya di sini uh, jika ada suatu kata yang mausuf yang diidofahkan kepada sifatnya itu ditakdirkan ya atau ditakwil ada mausuf yang dihapus. Ya, maksudnya seperti itu. Berarti bukan mudhofnya yang dihapus tapi seolah-olah ada mausuf yang dihapus. Mausuf yang dihapus itu letaknya di mana? Wa huwal mudhofu ilaihi. Ya, mausuf yang dihapus itu letaknya di mudhof ilaihi. Jadi misalnya ada mudhof dan mudhof ilaihi. Mudhofnya adalah mausuf, kemudian mudhof ilaihinya adalah sifat. Ya. Maka di antara dua kata tersebut itu ada mausuf yang ditakdirkan. Berarti apa? Mudhofnya itu adalah kata yang asalnya mausuf tadi. Kemudian ada mudhof ilaihi yang dihapus. Nah, itu itu yang nanti akhirnya jadi mausufnya. Kemudian yang tadinya mudhof ilaih itu menjadi sifat bagi mudhof ilaihi yang dihapus tersebut. Ya, lebih mudah kita pahami kalau kita lihat contoh. Kaqaulihim sebagaimana eh, ucapan orang Arab terdahulu yaitu habbatul hamqai ya habbatul hamqai biji dari alhamqa Ya, nanti ada al-baqlatul hamqa itu salah satu jenis tanaman. Ya, padahal al itu secara arti ya seperti sembrono seperti itu. Ya, jadi biji dari tanaman yang sembrono. Ya. Kemudian wa solatul ula, ya wa solatul ula dan solat yang solat yang pertama. Ya, sholat yang pertama. Ya, seolah-olah ini mausuf dan sifatnya. Ya, biji yang hamko, ya, yang pandir, yang cembrono Kemudian sholat yang pertama. Wa masjidul jami'i. Dan masjid yang mengumpulkan. Nah, seolah-olah itu uh, secara makna itu mausuf diidofahkan kepada sifatnya. Wal aslu dan asalnya berarti di sini ada mausuf yang ditakdirkan ya atau dihilangkan. Asalnya apa? Yang tadi habbatul hamqa'i itu asalnya adalah habbatul baqlatil hamqa'i. Ya biji tanaman hamqo ya. Kalau kita cari ada di internet apa itu al baqlatul hamqo. Nah, itu adalah tanaman yang sembrono. Dinamakan seperti itu karena ya dia tumbuhnya itu di jalur air bahkan jalur yang dilalui. Ya, padahal ya tanaman kan seharusnya tumbuh di tempat yang uh, ya tenang ya, tidak dilalui, tapi dia tumbuhnya justru di jalur air dan juga jalur yang dilalui oleh uh, pengembara dan lain sebagainya. Nah, maka di sini yang disifati itu adalah al-baqlati. Nah, al-baqlati di sini sebagai mausuf itu dihapus. Maka kemudian menjadi habbatul hamqa'i. Kemudian kalau yang solatul ula tadi, wa solatus sa'atil ula. Solat pada waktu yang pertama. Ya. Jadi solat yang pertama maksudnya adalah solat pada waktu yang pertama, waktu yang awal. Nah, asa'ati itu sebagai mausuf dari al-ula itu seolah-olah dihapus, ya, ditakdirkan di sini. Kemudian wa masjidul makanil jami'i ya wa masjidul makanil jami'i yaitu masjid untuk tempat yang mengumpulkan. Ya, berarti di sini mausufnya ya mausufnya al-makani dan sifatnya al-jami'i, kemudian mausufnya itu al-makani itu dihapus. Falhamqa'u sifatun lil baklati. Maka asalnya alhamqa tadi itu adalah sifat bagi tumbuhan al-baqlah. La lil habbati bukan sifat untuk biji. Kemudian wal ula sifatun lisaati dan kata al ula yang pertama tadi itu sifat untuk waktu. Ya, la lisolati bukan untuk solatnya. Demikian juga um, wal jami'u sifatun lil makani dan al jami' mengumpulkan itu sifat untuk tempat la lil masjidi bukan untuk masjidnya. Summa hudifal mudhofu ilaihi ya kemudian dihapus mudhof ilaihnya. Ya, apa saja itu wa huwal baqlatu wasa'atu wal makanu yaitu kata al baqlatu atau al-baklati dan as-sa'ati dan al-makani itu dihapus. Wa uqimat sifatuhu muqamahu. Kemudian sifatnya itu menempati kedudukannya si mausufnya. Berarti tadinya habbatul baklatil hamqai ya kemudian al-baklati dihapus. Nah, al hamqai itu kemudian menempati tempatnya al-baklati. Kira-kira seperti itu falam yudhofil mausufu ila sifatihi. Maka dengan takdir ini atau takwil ini, itu mausuf tidak diidofahkan kepada sifatnya. Bal ila sifati ghoirihi. Ya, akan tetapi suatu kata itu disandarkan kepada sifat terhadap kata yang lain. Ya, habbatu tadi itu disandarkan kepada alhamqoi, alhamqoi itu bukan sifat bagi habbah, tetapi sifat bagi albaqlati yang dihapus. Wa huwal mudhafu ilaihil mahdhufu, yaitu mudhaf ilaih yang dihapus tadi. Kemudian beliau melanjutkan, wa amma idofatus sifati ilal mausufi, dan adapun jika didapati dari ucapan orang Arab, itu ada susunan idofah di mana ya seolah-olah itu sifat diidofahkan kepada mausufnya. Fahuwa mu'awwalun ala taqdirin maaf fahuwa muawwalun ala taqdiri mausufin aidon maka sama di sini ya ditakwilkan ya ada mausuf yang ditakdirkan atau ada mausuf yang dihapus sifatnya sama dengan yang tadi. Kemudian wa idhofati sifati ila jinsiha dan juga ditakwil ya diidhofahkan sifat kepada jenisnya. Contohnya apa? Kaqaulihim sebagaimana ucapan orang Arab jardu qatifatin. Ya, jardu qatifatin. Kemudian wasahku imamatin ya wasahku imamatin. Kita lihat catatan kaki terkait susunan ini. Nah, apa tadi kan ada eh, dalam contoh tadi kita lihat di sini jardun bimakna majrudatun. Ya, jardun itu maksudnya ya majrudah sesuatu yang dipotong ya atau dilepaskan. Ya, jadi jardun maksudnya datun. Kemudian wasahkun, tadi kan ada kata-kata sahku imamatin. Maksudnya adalah baliatun, ya, usang. Jadi imamah yang usang, e, sorban yang usang. Aslinya tadi adalah sahkun, uh, eh, eh, imamatun sahkun, ya, imamah yang atau sorban yang usang. Nah, kemudian tadi sebelumnya jarru qatifatin artinya apa? Ai qatifatun majrudatun. Ya, beludru yang terlepas atau artinya apa? Ai dhahaba khamluha. Ya, beludrunya itu sudah hilang. Karena kain beludru itu kan ada semacam teksturnya, ya, tekstur yang ya seperti menonjol eh, seperti bergelombang. Ya, tapi kalau lama dipakai kan semakin lama semakin hilang. Ya, semakin lama semakin hilang kain apapun, wool atau apapun kan semakin lama akan terkikis eh, penang-penangnya. Ya, maka itu akan hilang peluturnya wa yang menjadi usang. Ya, jadi di sini kita lihat susunannya itu adalah uh, sifat disandarkan kepada atau diidofahkan kepada mausufnya. Maka apa? Ai syi'a yang dimaksud oleh penutur adalah jardun min jinsil kotifati. Ya, jardu kotifatin itu syi'a yang dimaksud jardun min jinsil kotifati. Itu adalah uh, potongan dari jenis pelutru. Ya, atau sesuatu yang usang dari jenis pelutru. Kemudian wa wasyi'a dan yang dimaksud dengan sahku imamatin adalah sahkun min jinsil imamati. Yaitu sesuatu yang usang dari jenis imamah atau surban. Kemudian beliau melanjutkan, waqalal kufiyuna. Nah ya, tadi kan itu adalah pendapat dari para ulama nahwu madhab Basrah. Kemudian di sini dinukilkan pendapat dari para ulama nahwu dari madhab Kufah. Waqalal kufiyuna dan para ulama nahwu dari Kufah mereka mengatakan yajuzu idhofatu syai'i ila nafsihi. Pendapatnya berbeda. Para ulama nahwu dari madhab Kufah itu memperbolehkan mengidofahkan suatu kata kepada dirinya sendiri. Artinya kepada suatu kata yang maknanya sama dengan mudofnya bisyarti tetapi dengan syarat ya ikhtilafin lafzi maaf bisyarti ikhtilafi lafdhoyil mudhofi wal mudhofi ilaihi bisyarti ikhtilafi lafdhoyil mudhofi wal mudhofi ilaihi dengan syarat ya dua lafat yaitu lafat mudhof dan mudhof ilaihi itu harus berbeda maknanya boleh sama ya tetapi kedua lafadznya, yaitu lafadz mudhof dan mudhof ilaihinya itu harus beda. Maka para ulama nahwu dari madhab kufa itu memperbolehkan idofah yang demikian. Apa yang menjadi dasar mereka? Wastadallu bisama'i. Ya, mereka berdalil dengan as Ya, apa yang diucapkan oleh orang Arab dan sampai kepada kita. Ya, kemudian wal qiyasi dan juga dengan kias. Nah, sudah ada sama, ada juga kias yang bisa dibuat kaidah yang ditirukan pada ucapan sekarang. Kemudian wawafaqahum ibnu malikin ya wawafaqahumu ibnu malikin dan ibnu malik rahimahullahu taala itu sepakat dengan pendapat para ulama nahwu dari madhab kufah fitas hili dalam kitab beliau atas hil. Kita lihat catatan kaki atas hil wa syarhuhu ya dapat dilihat di kitab atas hil dan syarahnya Libni Malikin ya Abu Bakar Ibnu Malik rahimahullahu taala Al-Mujallad Tsalitsa jilid ketiga Safhata khamsin wa ishrina wa mi'ataini halaman 225 wa ma ba'daha dan juga yang setelahnya. Kita kembali ke atas. Amma sama'u, ya adapun as-sama yang dijadikan dalil bagi para ulama nahwu dari Kufah itu adalah fama waroda fil kitabi was sunnati. Ini sangat kuat yaitu apa yang datang dalam Alkitab ya Al-Qur'an dan juga As-Sunnah dalam hadis. Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah itu ya dikatakan ada susunan idhofah yang mudhof dan mudhof ilaihinya itu katanya berbeda, lafadznya berbeda akan tetapi maknanya sama. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat ke-30. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman waladarul akhirah. Ya, akhirah. Ya, dan sungguh ya, kampung akhirat. Ya, kampung akhirat. Kemudian wa qaulihi ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat uh, Al-Waqiah ayat ke-95 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman inna hadza lahuwal haqqul yaqin Sesungguhnya ini yang disebutkan ini adalah sesuatu yang suatu keyakinan yang benar. Ya, suatu keyakinan yang benar. Kemudian wa qaulihi ta'ala dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf ayat ke-16 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." Wa qawlihi ta'ala dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid." Maka um, ya atau kami kami tumbuhkan ya maka kami tumbuhkan dengan bihi ya bihi ini dengan wa nazzalna minas imaan ya berarti dan kami tumbuhkan dengan air itu jannat jannatin jannatin ya jannatin nah ini adalah maksudnya pohon-pohon ya kebun-kebun pohon-pohon dan habal hasidi dan biji-biji tanaman yang diketam kemudian wa qaulihi ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba ayat ke-16 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa arsalna 'alaihim sailal 'arim." Fa arsalna 'alaihim sailal 'arim. Maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar. Wa qaulihi ta'ala dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma kunta bijanibil ghorbi Ya, wa ma kunta bijanibil ghorbi. Dan tidaklah engkau, ya di sini wahai Muhammad, berada bijanibil ghorbi, ya di sisi sebelah barat. Ya, kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ya, contoh-contoh yang disebutkan ini itu ada dalam unzur dapat dilihat di kitab Eh, Dirosatun li asali bil Qur'anil Karimi yaitu kitab Dirosatun li asali bil Qur'anil Karim al juz al-thalitha jilid yang ketiga al mujallad al-thalitha jilid yang eh, bagian yang ketiga tadi kemudian al mujallad al-thalitha jilid yang ketiga safhata arba'in wa arba'ina wa thalathimi'atin halaman 344 itu semua contoh-contoh yang ya idofah ya idofah antara seperti sifat dan mausuf dan lain sebagainya. Wa qawlihi ta'ala, kita kembali ke atas, dan contoh yang lain adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ar-Ra'd, ya, ayat ke-18, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ula'ika lahum su'ul hisab. Ya, dan yang demikian itu ya atau bagi orang-orang tersebut itu disediakan bagi mereka hisap yang buruk. Ya, hisap yang buruk. Maka asalnya adalah ya hisap itu sebagai sifat, kemudian su itu eh, hisap itu sebagai yang disifati mausuf, kemudian su itu adalah sifatnya. Ya, tadi semua susunannya seperti itu. Maka karena ada contohnya dalam Al-Quran, para ulama nahwu dari madhab kufa itu memperbolehkannya. Kemudian waminas sunnati dan contoh dari hadis itu adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan ya nisa al muslimati wahai para wanita muslimah la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Janganlah seorang tetangga itu meremehkan pemberian untuk tetangganya yang lain. Walaupun hanya kaki kambing. Kita lihat catatan kaki terkait hadis ini muttafaqun alaihi. Derajat dari hadis ini adalah yang disepakati kesohihannya oleh eh, Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dari perawi sahabat yang sama. Nah, kemudian tadi ada kata-kata firsinun ya. Firsinun itu bikasril fa'il muhmalati ya dengan mengkasrohkan maaf bi kasril fa'i ya dengan mengkasrohkan fa wal muhmalati bainahuma ra'un sakinatun. Ya. Jadi firsinun, ya firsinun bikasril fa'i dengan mengkasrohkan fa. Kemudian ada wal muhmalati. Ada muhmalah di situ. Muhmalah itu maksudnya sin di situ. Sin di situ kan tidak ada titiknya. Ya, tidak ada titiknya. Dia ya ditinggalkan titiknya. Jadi sin yang kosongan, karena kalau sin itu kan kalau diberi titik tiga menjadi shin misalnya, seperti itu. Bainahuma di antara fa dan sin tersebut, ro'un sakinatun. Ya, ada ro yang disukun. Jadi fa itu kasroh, kemudian sin muhmalahnya kasroh juga, di antara keduanya ada ro yang sukun. Itu apa yang dimaksud adalah madunar rushi min yadihah yaitu apa yang ya selain pergelangan tangan dari tangannya. Ya, atau di sini kaki kambing. Syah ya tadi. Ya, jadi kaki kambing. Waqila dan juga di, dikatakan firsin itu adalah huwa azmun qalilul lahmi. Yaitu tulang yang dagingnya itu sedikit. Ya, jadi ada tulang, hanya ada daging yang menempel di sebagian tulang tersebut. Itu juga dikatakan sebagai virsin. Nah, apa maksud dari hadis ini? Wal maqsudu al-mubalaghatu fil khaffi. Ya, maksud dari hadis ini adalah ya penekanan yang kuat dalam ya anjuran alal ihdai, ya dalam berbagi, dalam memberikan hadiah. Ya, jadi anjuran yang kuat, ya penekanan dalam anjuran untuk memberikan hadiah. Walau fi syai'il yasiri. Ya, walaupun itu yang diberikan hanya sesuatu yang ya remeh, sesuatu yang ringan. Wa khusson nisa'u bil khitabi. Ya, dan di sini kan kalau kita lihat tadi yang digunakan ya nisa al muslimati ya wahai uh, para wanita muslimah la tahqironna ya atau la tahqironna di sini jaratun ya atau ya nisa al muslimah yang diajak berbicara adalah para wanita muslimah. Kenapa khitabnya atau lawan bicaranya wanita muslimah? Li annahu yaghlibu alaihinna istisgharu syai'i. Ya, karena ya biasa sering ditemui di diri para wanita itu sering ya meremehkan sesuatu. Ya, meremehkan sesuatu yang yang mungkin sedikit. Wattabahi bil kathroti dan sering ditemui pada para wanita itu sering berbangga-bangga dengan yang banyak. Roji' ini dapat dilihat di Fathul Bari. Ya, ini kitab syarah Sahih Bukhari, buah karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Al-Mujallad al-Khamisa pada jilid kelima, Sofhata Sabain wa Tis'ina wa Mi'atin pada halaman 197. Kita kembali ke atas. Nah, kemudian contoh lain adalah wa qauluhu alaihi salatu wassalamu. Contoh yang lain adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, khairus sadaqati makana an zuhri ghinan. Sebaik-baik sedekah itu adalah sedekah yang berasal dari seseorang yang sudah berkecukupan, ya, sudah tidak membutuhkannya. Artinya, ya, yang utama adalah mencukupi kebutuhan diri, nah, kemudian setelah itu bersedekah. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini akhrajahul Bukhariyu min hadithi Abi Hurairah. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini dapat dilihat di ya Fathul Bari ya, Al-Mujallad Tsalitsa jilid ketiga safhata arba'in wa tis'ina wa mi'ataini halaman 290 eh, maaf Sofhata arba'in wa tis'ina wa mi'ata ini halaman 294 yang minal fathi dari Fathul Bari. Wa min hadithi Hakim bin Hizamin dan juga dari hadis Hakim bin Hizam. Wa akhrajahu Muslimun min hadithi Hakim bin Hizamin. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam atau melalui riwayat Hakim bin Hizam. Rokma arba'atin wa thalathina wa alfin. Hadis nomor 1034. Qala fil misbahil muniri. Ya, berkata penulis Al-Misbah Al-Munir ya berarti uh, eh, eh, Al-Fayyumi ya Al-Fayyumi beliau mengatakan Eh, safhata pada safhata sab'in wa thamanina wa thalathimiatin, halaman 387. Madata Zoharo ya karena ini kamus itu pada bagian dhoharo. Itu Al-Fayyumi mengatakan, wa afdalus maka makana an dhuhri ghinan, ya, yang dimaksud dengan hadis tadi, ya, ini lafad yang di sini afdalus sadaqati maka an dhuhri ghinan. Sebaik-baik sedekah itu dari seseorang yang sudah berkecukupan. Al-muradu nafsul ghina. Nah, yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah nafsul ghina. Walakin udhifa lil idohi wal bayani. Akan tetapi diidofahkan, ya, diidofahkan tadi eh, dhuhri ghina, ya, itu ghinan, itu diidhofahkan lil idhohi wal bayani untuk memperjelas ya dan juga menjelaskan kama qila ya kama qila dhahrun al ghaibu ya, sebagaimana dikatakan dhahrun itu untuk makna al ghaib kemudian wa dhahrun al qalbu dikatakan juga dhahrun itu untuk bermakna al-qalbu hati. Atau maaf yang tepat, kama qila dhahrul ghaibi. Ya, sebagaimana dikatakan dhahrul ghaibi. Ya, dikatakan seperti itu oleh orang Arab atau wa dhahrul qalbi. Orang Arab juga mengatakan dhahrul qalbi. Wal muradu dan yang dimaksudkan oleh ucapan orang Arab tersebut nafsul ghaibi wa nafsul qalbi. Jadi dhahru di sini maknanya adalah nafsu ya nafsu dirinya itu. Kemudian ya ucapan orang darat, orang Arab terdahulu nasi musibah, ya nasi musibah. Ya, mudahnya angin sepoi-sepoi. Wahia nafsu siba ya maksudnya uh, angin sepoi-sepoi itu sendiri. Likhtilafil lafdhaini karena ya dua lafat tersebut itu secara lafatnya berbeda walaupun maksudnya itu sama. Tolaban litakidi yang tujuannya itu adalah untuk memberikan penekanan. Qala ba'duhum dan sebagian orang Arab atau ulama nahwu terdahulu mengatakan wa min babi dan yang termasuk dalam pembahasan ini la haqqul yaqin wa lad wa ladarul akhirah. Ya, dua ayat yang sudah disebutkan tadi, itu menurut sebagian orang Arab itu masuk ke dalam bab ini atau pembahasan ini. Ya, kita kembali ke atas. Wa ammal qiyasu dan adapun qiyas yang dijadikan dalil oleh para ulama nahwu dari madhab kufah itu adalah uh, innal faqalu ya maka mereka mengatakan innal araba ajazat atfa syai'a. Innal araba ajazat atfa syai'i ala nafsihi. Bahwa orang Arab terdahulu itu memperbolehkan memperbolehkan mengatofkan sesuatu kepada dirinya sendiri. Artinya apa? Antara maktuf dan maktuf alaihinya itu sama. Ya, sama secara makna. Itu orang Arab memperbolehkan lafal lafdhoni. Akan tetapi jika dua lafadznya itu berbeda secara lafadz. ko ilihim. Sebagaimana ucapan ya, orang Arab terdahulu. Wa alfa qaulaha kadhiban wa maina. Dan dia mendapati ucapan ucapan perempuan tersebut itu ya kedustaan dan kebohongan. Wal mainu huwal kadhibu dan al-main dan al-kadhib itu walaupun secara lafat berbeda, tetapi maknanya sama, yaitu kedustaan atau kebohongan. Nah, kita lihat di sini orang Arab itu mengatofkan dua kata, ya, maktuf maktuf alaihinya, itu dua-duanya artinya sama, yaitu kebohongan. Sedangkan wal aslu fi atfin nasaqi al-mughayyiratu dan sedangkan hukum asal dari atof nasak, ini kan atof nasak. Nah, atof nasak itu hukum asalnya mughayyirah, sesuatu yang berbeda antara maktuf dan maktuf alaihinya itu seharusnya berbeda. Kalau sama untuk apa di atof nasak kan, ya. Asalnya itu berbeda, tetapi di sini kita lihat ada dua kata yang maknanya sama itu diatofkan oleh orang Arab. Kemudian wal mudhofu wal mudhofu ilaihi kal ma'tufi wal ma'tufi alaihi. Dan secara hubungan mudhof dan mudhof ilaihi itu hubungannya seperti hubungan ma'tuf dan ma'tuf alaihi. Nah, kalau ma'tuf dan ma'tuf alaihi itu boleh ya diatofkan padahal dua kata itu maknanya sama dan lafadznya berbeda, maka ya bisa dikiaskan mudhof dan mudhof ilaihi juga seharusnya boleh kalau lafadznya berbeda dan maknanya sama. Nah, itu yang menjadi dalil kias eh, dari eh, para ulama nahwu dari madhab Kufah. Kemudian dilanjutkan penjelasannya wa hadzal qawlu huwal mukhtaru fi hadhil mas'alati. Dan pendapat yang kedua ini ya pendapat yang dipegang oleh para ulama nahwu dari madhab kufah itu adalah pendapat yang terpilih dalam permasalahan ini. Artinya di sini Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menguatkan pendapat ini bahwa boleh ya mengidhofahkan mudhof dan mudhof ilaihi yang maknanya sama asalkan lafadznya berbeda. Wala da'iya litilkat wala da'iya litilkat ta'wilatil qaimati 'alal hadfi wat taqdiri. Ya. Maka tidak kita tidak perlu untuk melakukan takwilan-takwilan yang konsekuensinya itu ada penghapusan dan juga takdir. Tadi kan semua takwilnya kalau ada tidak ada penghapusan ya ada takdirnya. Nah, kalau kita mengikuti pendapatnya para ulama nahwu Kufah, itu tidak perlu ada takwil seperti ini alladhi la yakhlu min ta'assufin. Yang takdir dan takwil tersebut itu tidak terlepas dari ya sesuatu yang mungkin agak menyimpang. Ya karena yang namanya takwil itu kan ya terkadang yang ditakdirkan atau yang dihapus itu bisa ditakdirkan kata yang sesuka kita. Nah, dikhawatirkan maknanya itu nanti akan menyimpang ma'a kathrotil waridati kathrotan takfi lil qiyasi alaihi. Ya. Nah, untuk apa ditakwil padahal ada begitu banyak ya ucapan orang Arab bahkan dalam Al-Qur'an dan hadis um, ada banyak penerapan idhofah yang antara mudhof dan mudhof ilaihinya itu maknanya sama ya kathrotan takfilil yang alaihi yang saking banyaknya itu sudah cukup ya sudah cukup untuk dijadikan kias atau dikiaskan ya, dapat dikiaskan dari seluruh contoh yang diucapkan oleh orang Arab bahkan ditemui dalam Al-Qur'an dan hadis. Summa inna hadhil idhofata la takhlu min faidatin. Ya, dan juga bahwa idhofah yang seperti ini yang antara mudhof dan mudhof ilaihi itu maknanya sama, itu tetap tidak terlepas dari faedah. Ya, tetap ada faedahnya. Apa? Kal idohi, ya seperti menjelaskan, wat dan juga memberikan penekanan. Waqad dzakara Ibnu rahimahullahu Akan tetapi dalam Alfiyah ini Ibnu Malik rahimahullahu taala itu menyebutkan pendapat madhab Basrah. Fakola kemudian beliau mengatakan wala yudofusmun lima bihit tahad ma'nan ila akhirih. Ay maksudnya la yudofusmun li akhorin. Ya, tidak diidofahkan suatu isim kepada isim yang lain ittahada ma'ahu fil ma'na yang antara mudof dan mudof ilaihinya itu sama secara makna. Itu tidak boleh diidofahkan menurut pendapat madhab Basroh. Wal muradu bil ittihadi fil makna, dan yang dimaksud dengan ya, ittihad atau kesamaan dari sisi makna, itu adalah ma yashmalut taradufa wat tasawiya, yaitu yang mengandung kesamaan dan juga kesetaraan. Sawa'an kana bihasabil wad'i, Ya sama saja kesamaan atau kesetaraannya itu dari sisi peletaan kata. Kal insani wan natiqi. Ya seperti insan dan natiq itu kan secara makna sama. Karena insan itu manusia, natiq itu hewan yang berbicara. Nah, itu secara umum itu dihukumi maknanya sama. Itu dari sisi peletakan kata au bihasabil muradi atau dari sisi maksud pengucapannya. Kal mausufi wasifati ya seperti mausuf dan sifat ala mataqaddama karena alasan yang telah dijelaskan sebelumnya. Wa idza warada ma yuhimu akan tetapi jika terdapat susunan idhofah yang memberikan kesan ya diperbolehkan bahwa mudhof dan mudhof ilaihinya itu maknanya sama yajibu ta'wiluhu 'alan nahwil ladzi salafa. Maka menurut para ulama nahwu dari Basrah itu wajib ditakwil ya sebagaimana contoh-contoh yang telah berlalu. Kemudian beliau melanjutkan aqsamul ismi min haitsul idhofati yaitu jenis-jenis isim dari sisi atau dari segi idhofah. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau bait yang ke-396. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa ba'du lasma yudafu abada wa ba'du dha qad ya'ti mufrada. Dan sebagian dari isim-isim itu selalu datang dalam keadaan diidofahkan ya atau selalu datang dalam bentuk idofah. Kemudian wabang wa ba'du dza qad Dan sebagian dari kata-kata yang wajib diidofahkan tadi yaitu terkadang didatangkan ya diidofahkan secara lafat kepada ya sesuatu yang mufrad yang satu kata. Nanti akan ada penjelasannya terkait hal ini. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan bait ini beliau mengatakan Al-ghalibu 'alal asma'i antakuna salihatan lil idafati wa adamil idafati. Mayoritas isim yang ada dalam bahasa Arab itu memungkinkan untuk diidhofahkan dan juga memungkinkan untuk tidak diidofahkan. Jadi kebanyakan isim yang yang ada dalam bahasa Arab itu bisa diidofahkan, bisa juga tidak diidofahkan. Mithlu contohnya gulamin, ya eh, anak laki-laki atau budak, kitabin, buku, kolamin, pena. Kata-kata tersebut bisa diidofahkan, bisa juga tidak diidofahkan. Ya. Wa minal asma'i ma tamtani'u idhofatuhu. Dan juga ada di antara isim-isim yang tidak boleh diidhofahkan. Jadi dalam bahasa Arab itu ada juga isim-isim yang tidak memungkinkan untuk diidhofahkan. Nah, apa isim yang tidak memungkinkan untuk diidhofahkan? Wa minhu dan di antaranya, ya di antara isim-isim yang tidak memungkinkan diidhofahkan Aghlabul asma'il mabniyati. Mayoritas dari isim-isim yang mabni itu tidak bisa diidofahkan. Kat iri, ya tidak mungkin domir itu menjadi mudhof. Kemudian wa asma'il isyarati, yang tidak mungkin isim-isim isyarat itu menjadi mudhof. Wal asma'il mausulati dan isim-isim mausul wa asma'isyarti dan isim-isim syarat wa asma'il istifhami dan isim-isim istifham bistithnai ayyi ya kecuali isim istifham ayyu itu bisa menjadi mutaf atau minas salasatil akhirati ya dengan kecualian dengan perkecualian ayyu minas salasatil akhirati karena ayyu itu bisa menjadi isim mausul ya bisa juga menjadi isim syarat bisa juga menjadi isim istifham. Ya, maka kalau ayu itu masuk di antara tiga itu, fa innaha taqa'u mudhofatan kama sayati. Maka ayu itu kalau menjadi isim mausul, isim syarat atau, atau isim istifham itu bisa menjadi mudhof. Kama sayati, sebagaimana akan datang penjelasannya, insya Allahu. Wa minal asma'i ma tajibu idhofatuhu ilal mufradi. Dan di antara isim-isim itu yang wajib diidhofahkan kepada mufrad, ya, kepada satu kata. Wa minha ma tajibu idhofatuhu ilal jumlati. Dan di antara isim itu ada juga yang wajib diidhofahkan kepada jumlah. Kemudian beliau melanjutkan yajibu idhofatuhu ilal mufradi yaitu isim yang wajib diidofahkan kepada mufrad ya berarti bukan jumlah bukan syibhul jumlah amman nau'ul awwalu wa huwa ma tajibu idhafatuhu ilal mufradi adapun jenis yang pertama yaitu yang wajib diidhafahkan kepada mufrad wa huwal muradu bihadzal baiti dan itu yang dimaksud dalam bait yang ke-396 ini mithlu contoh uh, eh, fahuwa nau'ani maka itu ada dua macam. Jadi yang wajib didefankan kepada mufrad itu ada dua macam. Al-awwalu, macam atau jenis yang pertama, ma yalzamul idofata lafdon wa ma'nan. Apa yang ya mewajibkan atau membawa konsekuensi idofahnya itu secara lafat dan juga secara makna. Maka apa? Fala yusta'malu mufrodan. Maka di sini tidak bisa uh, digunakan atau datang sendiri. Artinya kata-kata tersebut itu tidak bisa datang bersendirian. Atau ai bila idofatin. Artinya datang tanpa idofa itu tidak bisa. Dia harus datang bersama mudof ilaihinya. Mithlu contohnya, ainda. Ya. Kemudian ya di dekat ya lada di sisi siwa kecuali kusoro kusoro syai kusoro itu batas ya, atau kusoro syai itu maksudnya wa humadahu ya sama ya kusoro humad kusoro syai humadahu itu batas sesuatu bimakna ghayatuhu ya batas atau ujungnya Nah, kata-kata tersebut itu tidak boleh datang sendiri, harus datang bersama mudhof ilaihinya yang berupa mufrad. Atsani kemudian jenis yang kedua dari kata yang wajib diidhofahkan kepada mufrad ma yalzamul idhofata ma'nan duna lafdin yaitu apa yang diwajibkan atau membawa konsekuensi idhofah secara makna saja. Namun secara lafat itu tidak. Artinya wajibnya itu diidofahkan secara makna, bukan secara lafat. Kalau yang tadi, wajib diidofahkan secara lafat dan makna. Kalau ini hanya makna saja. Fa yuhdhaful mudhafu ilaihi lafdhun. Maka untuk kata-kata ini, itu um, mudhaf ilaihinya itu dihapus. Ya, lafat mudhaf ilaihinya itu dihapus. Wa wa ma'nahu. Kemudian maknanya itu diniatkan Ya, ditakdirkan atau diniatkan. Wa yustaghna anhu bitanwini al-musamma tanwinul iwadi. Ya, wa yustaghna anhu bitanwini wa yustaghna anhu bitanwinil musamma tanwinul iwadi. Dan kata-kata tersebut yang masuk dalam kategori kedua ini itu tidak perlu mudhof ilaihi karena sudah digantikan ya karena sudah ada tanwin yang dinamakan dengan tanwin aywat Ya tanwin yang menggantikan. Berarti tanwin aywat itu tugasnya menggantikan mudhof ilaihi yang diniatkan tersebut. Mithlu contohnya kulun. Ya, kulun ini sering digunakan. Nah, kulun di sini secara lafat tidak perlu mudhof ilaihi. Tetapi secara makna wajib ada mudhof ilaihi yang diniatkan. Kita lihat catatan kaki. Khudifal atau hadful mudhofi ilaihi ma'a kullun masyrutun bi'alla taqa'a tauqidan wala na'tan. Nah, pada kulun ini penghapusan mudhof ilaih itu disyaratkan ya penghapusan mudhof ilaih pada kulun itu disyaratkan bi alla taqa'a taukidan wala na'tan. Selama dia itu tidak e, berkedudukan sebagai taukid dan juga tidak berkedudukan sebagai naat atau sifat. Ya. Fa'ingkanat kadhalika akan tetapi jika lafat kullu tersebut, kulun tersebut menjadi taukid atau na'at, fahiya minan naw'il awwali. Ya, maka pada saat itu dia langsung masuk ke kelompok yang pertama tadi. Yang wajib diidofahkan kepada mufrad. Alladhi yalzamul idofata lafdhan wa ma'nan. Yaitu yang wajib diidofahkan secara lafad dan makna. Ya, jadi kulun itu kalau dia terletak sebagai taukid atau naat wajib diidofahkan secara lafad dan makna. Nahwu contohnya hadorot duyufu kulluhum. Telah hadir tamu-tamu ya keseluruhan dari mereka. Maka kulluhum di sini itu menjadi uh, naat di sini ya. Atau di sini menjadi taukid Ya. Ya, betul menjadi tauhid maknawi di sini. Ya, karena dia menjadi tauhid, maka kullu di sini tidak boleh datang sendirian. Ya, dia harus datang bersama mudhof ilaihinya secara lafat dan makna, yaitu lafat hum di sini. Kemudian wa antar rojulu kullur rojuli. Engkau adalah laki-laki yang sifatnya sebenar-benar lelaki. Di sini menjadi naat ya atau naat ya fakullu naatun lirrojulu ya maka lafat kullu itu naat bagi lafat arrojulu maka di sini karena dia menjadi naat kullu itu wajib mendatangkan mudhof ilaih ya tidak boleh diniatkan sebagaimana kelompok yang kedua kemudian kata yang lain yang masuk dalam kelompok kedua ini adalah ba'dun ya ba'din ya yaitu ba'dun Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yasin ayat ke-40, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa kullung fi falaki yasbahun. Ya, yaitu dan masing-masing ya masing-masing dari kan yang disebutkan sebelumnya la syamsu yan barilaha antu dari kal wala laila sabiqun nahar yang disebutkan matahari, bulan, dan lain sebagainya. Wa kullun fi falakin yasbahun. Dan masing-masing itu ya beredar pada garis edarnya. Jadi ada yang diniatkan mutaf ilaihinya. Masing-masing dari benda-benda langit tadi. Wa qala ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke 253 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd." Ya, rasul-rasul tersebut itu kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Nah, 'ala ba'din. Ya, ba'din di situ itu ada tanwin iwat yang di mana di situ diniatkan ada mudhof ilaihi ya bisa ala ba'dihim atau ala ba'di tilkar rusuli dan yang semakna dengannya. Wa qauluhu ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat ke-110 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ayyam ayyamma tad'u falahul asmaul husna ya ayyamma tad'u Walahul asma'ul husna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya dengan nama yang mana saja engkau menyeru kepada Allah, maka Allah itu memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang baik. Ya, maka di sini ada ayyan. Ya, ayyan di sini itu ada eh, yang diniatkan, yaitu maksudnya nama-nama mana saja yang engkau gunakan untuk menyeru Allah. Wasayati kullun min wasayati kullun nah kullun di sini langsung digunakan ya wasayati kullun minal qismaini insyaallahu dan akan datang masing-masing dari nah, dua jenis ini penjelasannya insyaallahu taala Kemudian wahada makna qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa ba'dul asma'i yudafu abada ila akhirih. Ai maksudnya ba'dul asma'i la budda min idafatihi hatman. Ya bahwa sebagian isim yang ada dalam bahasa Arab itu harus datang dalam keadaan idhofah Ya, harus datang dalam keadaan idhofah. Dan hatman, ya, secara pasti, dengan pasti. Jadi pasti harus datang dalam keadaan idhofah. Kemudian beliau melanjutkan, wa duda ya, ay maksudnya wa ma lazimal idhofata hatman, yaitu sebagian dari isim-isim yang wajib diidhofahkan secara pasti, qad yusta'malu lafdhan mufradan. Ya, terkadang digunakan atau digunakan menjadi susunan idhofah kepada lafat yang mufrad. Ai maksudnya maka maqtu'an anil idhofati lafdhan la ma'nan, yaitu ya dipotong atau diputus dari idhofah secara lafat, bukan secara makna. Karena tadi walaupun lafadznya itu dia kulun ya, itu secara makna itu ada mudhof ilaihi yang diniatkan. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.